Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Adamin yang dimana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mendatangi satu tempat yang sangat mulia yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala dan satu keadaan yang sangat mulia yaitu mendatangi majelis ilmu. Jamaah yang kami cintai kami dari panitia mewakili dari beberapa ikhwan semuanya akan menyampaikan beberapa hal yang akan kami bacakan sebagai pembukaan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama yaitu pembukaan. Kemudian yang kedua sambutan dari Al-Ustaz Abu Bakar Hafidzahullah Ta'ala selaku pimpinan pondok pesantren Usman bin Affan yang ada di Rawajaya ini di kampung yang kita cintai di Dusun Panembahan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap dan kemudian akan ada sambutan dari bapak kita, orang tua kita, yaitu Bapak Camat Kecamatan Bantarsari, Hafidhullah Ta'ala yang semoga Allah senantiasa menjaganya. Dan insya Allah yang ketiga adalah acara yang inti. Acara yang akan kita dengarkan bersama. Sebuah kajian ilmiah Islamiah yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Al Ustad Mustafa Habibullah Taala. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Ibnu Sirin yang ada di Tegal. Dan kemudian yang berikutnya, insyaallah taala kajian ini sampai kurang lebih menjelang duhur. Kemudian setelah itu adalah persiapan untuk salat duhur. Dan setelah itu kita akan lanjutkan langsung sampai kurang lebih jam 1. Kemudian setelah itu ditutup acaranya. Demikian jamaah yang kami cintai, adik-adik semuanya, bapak-bapak semuanya yang kami cintai, ibu-ibu semuanya. Dan kita insya Allah melalui yaitu acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dan Alhamdulillah pembukaan itu tadi sudah mulai dengan kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan kita mengharapkan semoga dengan acara ini dengan nama Allah yang mulia dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya yang tinggi semoga acara ini Allah berkahi kepada kita semuanya amin ya rabbal alamin dan semoga acara ini diberikan kemudahan kelancaran sampai dari mulai datangnya kemudian sampai berangkat pulangnya semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai kepada kita dengan keselamatannya dengan pertolongannya, dengan yaitu bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua jamaah yang kami cintai, rahimani wa rahimakumullah adalah pembukaan dari Al ustad Abu Bakar Hafizallahu taala dan insya Allah sebelum kita sampaikan ini jamaah yang kami cintai kebiasaan para ulama untuk senantiasa memperbaiki niat kita. Memperbaiki niat kita agar senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan beliau sampaikan sepatah dua kata yang akan memberikan manfaat kepada kita, bisa diambil pelajaran bagi kita semuanya dan bisa untuk direnungkan bagi kita semuanya.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 Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada ustadz kita Ustadz Mustafa Al-Butani hafizahullah dan juga terkhusus kepada Bapak Camat Bantarsari yang kami muliakan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan barokahnya Allah mudahkan dan memberikan kekuatan di dalam menjalankan amanahnya. Amin. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami selaku tuan rumah tidak akan berpanjang lebar. Kami sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah ikut serta di dalam mensukseskan acara kita ini sehingga insya Allah subhanahu wa ta'ala cerih payah bapak ibu sekalian untuk terlaksananya kegiatan ini dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal kebaikan kemudian ma'asyil muslimin rahimani wa kami dari pengurus ma'had pondok pesantren Usman bin Affan yang ada di Rawajaya ini, Bantarsari Cilacap, kami memang menyengaja mengadakan kegiatan seperti ini dan kami harapkan masyarakat sekitar terutama pemuda-pemudi bisa mengenyam pendidikan agama karena ma'asyal muslimin dengan baiknya agama seseorang maka ini merupakan sumber baiknya seluruh perilaku manusia Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya pernah mengingatkan kepada kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki atasnya kebaikan, maka Allah akan fahamkan kepadanya urusan agama. Saya ulangi ma'asyil muslimin, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan fahamkan kepadanya urusan agama. Di dalam hadis ini ukuran kebaikan seseorang ini karena baiknya agama, karena fahamnya seorang terhadap ilmu agama. Allah tidak menyebutkan tinggi rendahnya kedudukan manusia. Rasul tidak menyebutkan jumlah harta benda yang mereka miliki. Akan tetapi cuma satu. Kebaikan yang akan didapatkan seorang hamba apabila mereka memahami agama Islam ini dengan benar. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami dari Pondok Pesantren Utsman bin Affan senantiasa mengusahakan merangkul pemerintah yang ada untuk sama-sama kita membimbing masyarakat, membimbing terutama muda-mudi agar mereka bisa berjalan sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ma'asyal muslimin. Ya, kita berdakwah tanpa ada bantuan dari pihak pemerintah. Akan tetapi kalau kita perhatikan Al-Qur'anul Karim memerintahkan kepada kita ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Baik orang-orang yang beriman. Taatilah oleh kalian Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ini nas di dalam dalam Al-Qur'an tentang wajibnya seorang muslim untuk mentaati pemerintahnya. Maka dengan ini ma'asyul muslimin terkhusus dari pihak kesamatan dan muspika bahwa kami dari pondok pesantren Usman bin Affan membuka seluas-luasnya kerjasama antara kami dengan pihak pemerintah sehingga kita harapkan kriminalitas yang sedang menyebar di tengah-tengah muda-mudi kita sama-sama bertanggung jawab dan minimalnya kita bisa meminimalisir dari tingkat kejahatan tersebut. Dan kita harapkan kedepannya di wilayah kita Bantarsari terkhusus Rawajaya ini muda mudi kita menjadi muda-mudi yang islami kemudian pergaulan mereka pun pergaulan yang islami itu harapan kita dan cita-cita kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan cita-cita yang mulia ini ini saja maaf muslimin yang dapat kami sampaikan Kemudian yang terakhir kami pun mengucapkan banyak-banyak mohon maaf apabila kami dari panitia di dalam penyelenggaraan acara ini terlalu banyak kekurangan. Sehingga semoga para hadirin wal hadirat bisa memakluminya dan ini juga di kedepannya bisa menjadi pelajaran agar kita menjadi lebih baik. Wabillahi Taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Kita ucapkan Jazakumullahu khairan katsira kepada Alusal Abu Bakar yang telah memberikan sambutan kepada kita semuanya dan telah mengingatkan kepada kita semuanya dan telah memberitahu kepada kita semuanya tentang yaitu tujuan dan maksud acara ini diadakan. Tadi beliau menyampaikan adalah dalam rangka untuk menyebarkan agama Islam yang dimana agama Islam adalah merupakan sumber asas yang utama akan baiknya masyarakat. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita akan melalui acara yang berikutnya yaitu sambutan sambutan dari Bapak Camat Bantarsari sekaligus nanti kita mengharapkan untuk sedikit perkenalan karena mungkin banyak dari warga yang ada di sini baru kali ini melihat beliau mungkin bertanya beliau asalnya dari mana kemudian sepintas yaitu ta'aruf karena Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan Allah telah ciptakan manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu bainakum, agar saling mengenal di antara kalian. Alhamdulillah dengan acara yang mulia ini. Semoga nanti ketika kita mau berkunjung ke beliau, alhamdulillah diberikan kemudahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk waktu dan tempat kepada Bapak Camat yaitu Bapak Budi Haryanto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Yang terhormat wabil khusus Al Ustad Mustafa Al Butoni dari Tegal. Yang kami hormati pengasuh pondok pesantren Usman bin Affan Al Ustad Abu Bakar yang senantiasa kita takdimi para hadirin hadirat jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan satu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam sehingga kita bisa duduk bersama bersilaturahmi di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa insya Allah kita nantikan syafaatnya di umil akhir nanti. Allahumma amin. Para hadirin jamaah yang berbahagia merupakan satu kehormatan bagi saya secara pribadi bisa hadir dan duduk di tengah-tengah kita sekalian pada majelis yang mulia ini dan diberikan satu penghargaan untuk memberikan semacam ular-ular kata ataupun sedikit perkenalan tadi disampaikan oleh pembawa acara. Yang pertama permohonan maaf saya mungkin baru kali ini saya masuk dalam suasana resmi di sini karena edilalah eh, setiap ada undangan selalu berbarengan ataupun tabrakan dengan kegiatan saya secara kedinasan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi kemarin saya sudah menyampaikan ke rekan Eh, kita dari panitia yang menyampaikan ke kami insya Allah kalau kami tidak ada kegiatan yang berbarengan saya akan upayakan hadir secara pribadi ketika memang waktu waktu kami memungkinkan tadi disampaikan bahwa ada sedikit perkenalan mungkin ada peribahasa tak kenal maka tak sayang nama saya cukup pendek pak mungkin kita masih teringat di ajaran sekolah dasar ini Budi, ini Bapak Budi kan selalu seperti itu ya. Adik-adik mungkin dulu seperti itu. Nama saya Budi Haryanto, asli dari Wanarja. Wanarja berarti di sebelah barat Majenang. Tetapi saya lahir besar di Tasikmalaya. Jadi ketika berbahasa bahasa Jawa, mohon maaf lidah saya tuh agak sulit kalau orang sini bilang mungkin kalau saya berbahasa Jawa malah dikatakan badeol. Karena tidak bisa tidak bisa bagus lah. Tapi insya Allah saya bisa memahami, saya bisa mengerti ketika uh, saya berkomunikasi dengan warga masyarakat di Bantarsari khusus umumnya khususnya di Desa Rawajaya. Insya Allah saya bisa memahami karena kami juga dianjurkan oleh beliau Pak Bupati Cilacap bahwa kita harus cinta dengan bahasa Banyumasan. Insya Allah kita bisa, saya bisa memahami. Hadirin, hadirat yang berbahagia, adik-adikku yang saya cintai. Tadi betul apa yang disampaikan oleh pembawa acara bahwa bangsa kita, bangsa kita Indonesia lebih khusus lagi mungkin mengerucut di Kabupaten Cilacap, lebih kecil lagi skupnya di Kecamatan Bantarsari di Desa Rawajaya. Kalau boleh saya katakan memang sedang mengalami dekadensi moral degradasi moral ketika anak-anak kita sekarang yang sudah begitu akrab, begitu akrab dengan dunia maya. Dengan dunia maya karena itu mungkin merupakan satu e, pengaruh era globalisasi yang tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita tolak, tetapi bagaimana caranya kita mensikapi eh, pengaruh-pengaruh ataupun era globalisasi tersebut dengan cara yang arif dan bijaksana. Sekarang mungkin uh, sangat terkenal. Mohon maaf, kadang-kadang saya menyampaikan dalam bahasa bahasa yang mungkin untuk lebih mudah dicerna. Di masyarakat kita sangat terkenal mungkin Mbah Dukun ketika ingin mengetahui dan men, men, mencari sesuatu. Meskipun itu sesuatu hal yang salah. Tapi ada sekarang ada kesepuan yang sangat pintar dan adik-adik mungkin sangat mengenal dan akrab. Ketika kita membuka jangan ke Mbah Dukun. Buka saja Mbah Google. Di situ segala sesuatu informasi pasti ada. Mbah Google tinggal dibuka, bugil, klik keluar semua gambar-gambar yang bugil. Apakah kita bisa menghindari hal-hal seperti itu? Tidak. Tetapi paling tidak kita bagaimana cara mensikapi hal-hal tersebut secara arif dan bijaksana. Tentunya ini merupakan satu tantangan kita bersama Bukan hanya kami dari unsur pemerintah, tetapi tentunya bagi e, tantangan bersama, kewajiban bersama sebagai warga masyarakat Indonesia Kabupaten Cilacap yang senantiasa mengharapkan generasi-generasi penerus kita menjadi generasi generasi emas yang berakhlak mulia. Karena kami juga tidak pernah mem membayangkan 5-10 tahun ke depan. Yang pasti kami mungkin akan digantikan oleh adik-adik kita yang ada di depan sekarang. Kalau tidak dibentengi oleh iman dan takwa dari mulai sekarang mau kapan? Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada pengasuh pondok pesantren yang senantiasa peduli terkait dengan pendidikan-pendidikan karakter terhadap anak-anak kami, generasi-generasi penerus kami yang nanti pada saatnya akan menggantikan kami, kami semua yang ada di depan. Mungkin pada saatnya nanti kalian yang akan menggantikan kita-kita yang ada di uh, di atasnya lagi. Jadi kami atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Cilacap sangat mendukung dengan kegiatan-kegiatan seperti ini yang senantiasa memberikan efek positif, membekali dan membentengi anak-anak kita melalui iman dan takwa. Dan tentunya ini sejalan dengan program beliau Bapak Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji dengan empat pilar bangga bangun desa yang beliau canangkan sebagai sebuah peraturan bupati yang wajib bagi kami dan masyarakat untuk bisa melaksanakannya dan minimal untuk mengetahui. Paling tidak pertama, empat pilar bangga bangun desa. Pilar pertama adalah pendidikan. Tentunya pendidikan bukan hanya pendidikan formal yang dilaksanakan di sekolah-sekolah umum, tetapi dalam hal ini pondok pesantren pun merupakan sama-sama mendidik generasi muda kita untuk menjadi generasi emas yang berakhlakul karimah. Yang kedua pilar-pilar kesehatan. Pilar kesehatan tentunya kita juga sepakat karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu kebersihan adalah unsur penunjang dari bidang kesehatan dan apa yang sudah kita lakukan selama ini saya menjadi nahkoda di Kecamatan Bantarsari dan berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Salah satu upaya yang kita lakukan dan insya Allah akan dilaksanakan di tahun ini dengan dilaksanakan dan direlokasinya puskesmas Bantar Sari yang sementara ini ada di pasar Sitigil Rawajaya. Kalau saya melihat itu tidak lebih baik dari eh, kios pasar ketika kita melihat puskesmas yang sudah sangat-sangat tidak layak. Saya bekerja sama-sama dengan dinas intansi, teman-teman kepala desa dan stakeholder yang ada semua dan alhamdulillah beliau Pak Bupati Cilacap merealisasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat desa Bantar, eh, kecamatan Bantarsari pada umumnya untuk merelokasikan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap yang insya Allah tahun ini akan dibangun dengan total dana APBD Kabupaten Cilacap sekitar 2 miliar. Alhamdulillah mungkin nanti warga masyarakat kecamatan Bantarsari tidak perlu ketika akan rawat inap harus ke Gandrung Gandrungmangu ataupun ke Kaunganten. Insya Allah di tahun-tahun depan kecamatan Bantarsari sudah memiliki puskesmas rawat inap. Terus yang ketiga, pilar yang ketiga, pilar ekonomi. Pilar ekonomi adalah sendi-sendi kehidupan yang dapat membangkitkan semangat di masyarakat. Paling tidak ketika kita membangkitkan sebuah kegiatan ekonomi yang ada di, di lingkungan sekitar, minimal akan membangkitkan dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Apa yang kami lakukan bersama-sama dengan pemerintah desa yang ada di wilayah Kecamatan Bantarsari, salah satunya Desa Rawajaya. Kami ingin mengoptimalkan pasar desa Sitpinggil yang notabene merupakan aset desa. Aset desa Rawajaya yang selama ini mungkin belum begitu optimal dimanfaatkannya. Saya harapan saya melalui kegiatan ini saya mohon dukungan dan doa restu mudah-mudahan e, perencanaan grand design pembangunan untuk pasar desa Rawajaya bisa dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terus yang terakhir Mungkin ada pilar yang keempat dari program Bangga Bangun Desa tersebut yaitu pilar e, sosial dan budaya. Seperti kita ketahui bersama tadi Al Ustadz juga menyampaikan bahwa kita beragam suku, beragam budaya yang tentunya kita harus senantiasa bisa saling menghormati. Ketika kita e, melihat ke lingkungan-lingkungan sekitar banyak budaya-budaya lokal ataupun kesenian-kesenian tradisional yang ada tentunya wajib e, bagi kita untuk senantiasa menghidupkan dan menguri-uri budaya tersebut. Mudah-mudahan uh, melalui kegiatan ini uh, kami atas nama pemerintah Kecamatan Bantarsari bisa semakin berbaur dengan masyarakat karena kami pun tidak pernah merasa diri kami eksklusif. Saya sama-sama masyarakat biasa yang kebetulan diberikan amanah oleh beliau Pak Bupati Cilacap untuk menjadi kalau diibaratkan sebuah kapal besar di Bantar Sari, saya diibaratkan menjadi sebuah, seorang nahkoda. Dan tentunya melalui majelis yang mulia ini saya mohon dukungan yang sebesar-besarnya, mohon doa restu kepada semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan saya selama menjabat sebagai seorang camat di Bantar Sari, senantiasa akan diberikan kemudahan. Senantiasa akan diberikan petunjuk yang tentunya akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum khususnya di desa Rawajaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila hitopik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian tadi jamaah yang kami cintai hadirin dan hadirah kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah sambutan dari yaitu Bapak Camat Bapak Budi yang semoga Allah SWT menjaganya memberikan kemudahan dan semoga senantiasa Allah berikan yaitu bimbingan untuk senantiasa berjalan di atas ridho Allah Subhanahu taala amin ya rabbal alamin insyaallah waktu sudah mulai siang dan kita tidak akan berlama-lama agar kita mendapatkan banyak faidah pelajaran-pelajaran yang penting yang akan disampaikan oleh beliau Al Ustaz Mustafa dengan sebuah tema yang sangat besar. Tema berkenaan dengan akhlak seorang muslim. Akhlak ini kita peruntukkan bukan hanya untuk remaja. Karena sekarang kita ketahui bersama akhlak yang sudah mulai rusak ini bukan hanya di remaja saja. Di orang tua sudah mulai rusak, di anak-anak sudah mulai rusak bahkan cakupannya juga sudah besar sekali di sebuah lembaga. Oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah jamaah yang kami cintai, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. semoga kajian di hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan disampaikan beliau semoga kita memahaminya dan diberikan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Oleh karena itu jemaah yang kami cintai, rahimani wa rahimakumullah, kami selaku yaitu panitia jazakumullah khair kepada para tamu undangan dan insya Allah kita akan langsung segera untuk mendengarkan kajian ilmiah islamiah bersama beliau untuk waktu dan tempat kami persilahkan.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 والمسلمات rahimani Allah wa iyyakum wa hafizani wa iyyakum min kulli su'in wa makruh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada khususnya Bapak Camat yang telah menyempatkan waktunya yang telah menunjukkan perhatiannya kepada kita semua sebagai masyarakatnya Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, memberkahi hartanya dan keluarganya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak pemerintah yang seperti beliau atau yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus ataupun mudir ma'ahad juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka, memberkahi harta dan keluarga mereka. Amin ya rabbal alamin. Tema pembicaraan kita atau materi kita pada hari ini adalah akhlak sesama muslim. Saya tertarik untuk mengangkat tema yang seperti ini di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Karena kita melihat fenomena di sebagian masyarakat, di sebagian kaum muslimin, di mana ketika dia mengenal ta'lim ketika dia mengenal ngaji secara khusus ngaji dakwah salafiyah tiba-tiba berubah di dalam keluarga seakan-akan dia adalah seekor macan di dalam rumah tangga. Tiba-tiba berubah di dalam rumah seakan-akan dia adalah binatang buas yang siap memangsa orang tuanya, yang siap memangsa keluarganya, yang dianggap atau yang dipandang oleh dia sebagai orang awam, Sehingga memunculkan image, memunculkan opini yang nggak baik di masyarakat secara keumuman. Dan akibat daripada kesalahan ini, sebagian orang tua akhirnya trauma dan takut kalau anaknya ta'lim atau ngaji salaf. Dan ini adalah fakta atau kenyataan yang jelas tidak bisa dipungkiri. Tadi anaknya baik, bermasyarakat, bergaul, Sopan dengan kakaknya, sopan dengan adiknya. Sopan dengan tetangga, bergaul dengan tetangga. Bahkan berbakti sosial juga dengan masyarakat. Tetapi ketika dia mengikuti daurah, ketika dia mengikuti ta'lim, mengaji satu kali dua kali, tiba-tiba berubah total di masyarakat, dan terlihat eksklusif di masyarakat. Bukan yang saya maksud perubahan pakaian dalam artian mungkin celananya digunting di atas mata kaki. Bukan perubahan dalam artian mungkin jenggotnya dipanjangkan, istrinya berhijab, bukan itu yang kita maksud. Kalau itu memang ajaran Islam. Tetapi yang kita maksud perubahan sifat dan perubahan akhlak. perubahan sikap dan perubahan akhlak dalam keadaan dia hidup di masyarakat awam yang semestinya dia harus memberi contoh yang terbaik kepada mereka. Tetapi justru dia menjadi fitnah di masyarakat. Ini fenomena ataupun fakta yang tidak bisa dipungkiri seakan-akan dialah yang paling benar dan yang lainnya ahlu nar semuanya seakan-akan dialah ahlu sunnah yang lain ahlu bid'ah semuanya sehingga orang tuanya pun merasa sempit dada dengan keadaan anaknya di rumah ada apa anak saya ini jangan-jangan berguru sama seorang teroris jangan-jangan ajarannya ekstrim. Begitulah kurang lebih kenyataan di masyarakat kita. Dan ini sangat penting dibahas. Apakah memang demikian salaf mengajarkan? Apakah memang demikian ajaran Islam yang sebenarnya, yang sesungguhnya? Tentu jawabannya tidak. Tentu jawabannya ini adalah muncul dari faktor kejahilan dan kelancangan. Di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "An-nasu ma'adin." Manusia ini ibarat tambang. Kama'adiniz zahabi wal fiddah. Ibarat tambang emas dan perak. Artinya tambang emas dan perak makin ditambang, makin digali, dia akan mendapatkan emas dan perak yang makin bagus. Makin banyak yang menggali, makin bagus dia. Yang terbaiknya di masa jahiliyah, maka yang terbaik pula di masa Islam. Dengan syarat kalau dia memahami agama dengan pemahaman yang benar dan roh-roh ini adalah ibarat satu kelompok tentara kesatuan jika mereka saling mengenal maka akan akur akrab satu dengan yang lain dan jika tidak saling mengenal maka mereka akan berselisih lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu kalau di masa jahilnya baik, semestinya dengan dia mengenal Islam, semestinya dengan dia belajar agama akan lebih baik dengan masyarakat, dengan keluarga. Semestinya demikian. Kalau tadinya di masa jahilnya baik dengan keluarga hanya semata-mata karena adat istiadat, maka artinya setelah dia mengenal Islam baik dengan keluarga karena dorongan ilmu, karena dorongan ikhlas, karena dorongan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tidak jarang terkadang barakallahu fikum kita lihat seorang anak yang tadinya memiliki teman sekolah banyak di kampungnya, yang tadinya sopan dengan tetangga, keluarga tetangga, karena orang tuanya ini husnudhan dengan teman dia di pondok, saya ingin anak saya supaya masuk pondok. Bismillah dimasukkan pondok. Satu tahun dimasukkan pondok keluar dari pondok pulang ke rumah sudah nggak kenal dengan tetangga seakan-akan. Jalan di kampung nunduk terus. Nggak salam, nggak nyapa teman-temannya yang dulu. Ketemu orang tua keluarga tetangga, ketemu ini sudah nggak mau lagi. Kenapa terjadi hal yang seperti ini ya ikhwan? Salah didik Akhirnya orang pun trauma. Tadinya saya ada rencana anak saya mau tak masukkan ke pondok pak. Seperti anaknya sampean tapi setelah ngelihat kayak gitu hasilnya tidak mau saya. Dikesankan bahwa yang namanya kebenaran. Saya telah belajar yang benar di pondok maka ini yang benar. Dikesankan bahwa yang namanya kebenaran itu barakallahu fikum menjadi sempit dan bahwasanya kalau kalian mau seperti saya ya saya baikan dengan kalian, kalau tidak mau seperti saya ya biarkan saya sendiri yang masuk surga, kalian selamat tinggal. Akhlak apaan yang seperti ini kira-kira? Kira-kira akhlak apa yang seperti ini? Jelas jawabannya akhlak yang keliru, akhlak yang rusak. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam setelah terjadian kejadian sulhul Hudaybiyah, perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, kemudian diizinkan mereka untuk memasuki kota Makkah dalam rangka melakukan umrah maka beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara misi beliau, beliau mengizinkan kepada para sahabatnya untuk mengunjungi keluarga-keluarga mereka yang sudah ditinggal lama di kota Makkah. Berziarah, bersilaturahmi, sehingga berubah opini yang selama ini diopinikan oleh orang-orang Makkah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak mengenal kerabat, tidak mengenal silaturahmi, berubah bahwa apa yang diopinikan selama ini tidak benar. Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib. Di hadapan Raja Najasyi. Ashamah yang sekarang Najasyi kalau dulu sekarang dulu Najasyi sekarang Ethiopia ketika dipanggil dan disidang oleh Raja Najasyi tentang orang yang mengaku menjadi nabi yang muncul dari negeri mereka yakni Makkah. Ja'far bin Abi Talib dengan jujur mengatakan ya ayyuhal amir wahai sekalian ya ayyuhal malik wahai raja inna kunna fi jahiliyatin na'kulul maitat wa naqta'ul arham wa na'tiyal fawahish wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if wahai baginda raja dulu kami hidup di masa jahiliyah kami memakan apa saja yang bisa diterima oleh perut kami nggak peduli bangkai, nggak peduli halal haram, namanya juga zaman jahiliyah. Dan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan bahkan memutus hubungan kekeluargaan dan silaturahmi, tidak mengenal keluarga, tidak mengenal silaturahmi, dan kami pun juga ayuhal malik wahai baginda raja memangsa yang kuat memangsa yang lemah pengakuan Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Raja Najasyi. Kami memutus hubungan silaturahmi. Kami tidak mengenal hubungan silaturahmi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kami nabi yang mulia ini yang kami kenal nasabnya, yang kami kenal asal usulnya. Maka kami pun mengamalkan yang halal, menyambung hubungan silaturahmi saya subhanallah, lihat perbedaan dan perbandingan Ja'far bin Abi Talib Di masa jahiliyahnya kami, kami memutus hubungan kekeluargaan. Kami tidak peduli dengan saudara, kami tidak peduli dan tidak peduli, pokoknya yang penting hidup sendiri-sendiri. Setelah datang kepada Nabi yang kami kenal nasabnya, maka kami pun menjaga dan menyambung kekeluargaan. Begitu mulia Islam kemudian lihat hadis-hadis yang seperti ini dan yang kedua lihat praktek di sebagian kaum muslimin yang kakak tidak mengenal adiknya yang adik tidak mengenal kakaknya bahkan kadang-kadang anak tidak mengenal orang tua dengan alasan sederhana apa itu hizbi la ilaha illallah dengan alasan sederhana saya nggak akan mendatangi undangan kakak saya.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 Satu dalil yang jelas tidak akan mungkin terbantahkan kecuali dengan hawa nafsu. Orang kafir sekalipun Kata Allah Subhanahu wa taala, selama dia tidak memusuhi kamu, selama dia tidak berupaya untuk mengusir kamu dari negeri kamu, maka kewajiban kamu adalah berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka dan ini dipraktekan oleh Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu an. Kata Asma, "Inna ummi qadimat wa hiya Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inna ummi qadimat wa hiya ragibah atau ragimah. Ya Rasulullah, ibuku datang dan dia ini dalam keadaan kafir. Afa asilu ummi? Maka bolehkah aku tetap menyambung hubungan dengan ibuku ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Na'am sili ummaki." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya." sambunglah hubungan kerabat dengan ibumu. Itu kalau mau berbicara dengan dalil. Bukan berbicara dengan hawa nafsu. Bukan berbicara dengan asal-asalan. Berarti semestinya barakallahu fikum fenomenanya kejadian faktanya berbalik. Semakin orang taklim semakin orang baik dengan masyarakat. Semakin orang taklim semakin baik dengan keluarga. Semakin orang taklim semakin baik dengan tetangga. Semakin orang belajar dan mendalami ilmu salaf, semestinya dia semakin baik dan dia justru menjadi lentera di masyarakat atau di kampungnya. Apa yang kamu rasakan? Kamu merasa benar dan orang lain salah, kewajiban kamu adalah membenarkan orang lain, membenarkan mereka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li tidaklah sempurna keimanan kalian sampai dia menginginkan kepada saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Begitulah semestinya. Di dalam sahih Muslim dari hadis Bukhari dan Muslim bahkan dari hadis Amr bin Al-As Beliau radhiyallahu anhu mengatakan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jiharan ghaira marratin yaqul Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara jahar dan bukan sir dan bahkan bukan satu kali dua kali aku beliau mendengarkan beliau mengatakan Kata beliau rahimahullahu taala, "Inna ala bani fulan laisu bi awliyai. Innama waliyillahu wa salihul mu'minin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sesungguhnya keluarga Bani Fulan di dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya inna ala abi fulan sesungguhnya keluarga dari ayahku fulan beliau merahasiakan namanya tidak ingin menyebutkan aib secara terang-terangan sesungguhnya keluarga fulan keluarga ayahku dari Bani fulan mereka bukanlah wali-wali saya wali saya adalah Allah dan Rasulnya dan salihul mu'minin, orang saleh dari kalangan kaum muminin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkannya di dalam riwayat yang lain, illa anna lahum rahimun atau rahiman sa'abulluha bibalaliha. Akan tetapi berhubung karena mereka ada hubungan kerabat, maka saya akan tetap menyambung dan menjaganya. Lihat akhlakul Islam. Rasulullah terang-terangan mengatakan, pada asalnya mereka ini bukan keluarga saya lagi. Karena mereka adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena memang ada hubungan kerabat saya dengan mereka, maka tetap aku akan menjaganya. Lihat barakallahu fikum. Tidak segampang itu memutus hubungan keluarga. Tidak segampang itu barakallahu fikum meninggalkan keluarga. Tidak segampang yang kita bayangkan ternyata bersikap dan menyikapi kaum muslimin. Sehingga ketika dia taalim, ketika dia belajar, ketika dia ngikut daurah, seakan-akan cuma dia satu-satunya yang benar, yang lain semuanya salah. Akhirnya merasa sempit dunia ini. Fala haula wala quwata illa billah. Ini fenomena yang tidak bisa dipungkiri. Dan juga tidak bisa dibantah. Karena mengkenyataan. Semestinya Islam mengajarkan kepada kita semua barakallahu fikum demikian. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika turun ayat ini yang artinya dan berikanlah peringatan kepada karib kerabatmu yang dekat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an. daan Nabi sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Fajtama'u fa'amma wa khassa. Ketika turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengumpulkan kaum Quraisy dan mereka pun berkumpul. Setelah mereka berkumpul kaum Quraisy ini, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka berbicara di hadapan mereka secara umum dan juga terkadang secara khusus. Fa'amma wa khassa. Memanggil mereka secara umum dan secara khusus. Faqala ya bani Ka'ab bin Lu'ay أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرح ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد الشمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب anqidhu anfusakum minan nar ya fatimatu anqidhi nafsaki minan nar fa inni la amliku lakum minallahi shay'an, ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha dipanggil satu persatu suku Quraisy wahai bani Ka'ab bin Lu'ai selamatkan diri kalian dari api neraka karena sungguhnya aku tidak berkuasa untuk menyelamatkan kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Bani Murrah ibnu Ka'ab, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Karena sungguhnya walaupun aku dari keluarga kalian, tetapi aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Wahai Fatimah, wahai Bani Abdi Syams, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Karena aku tidak bisa menyelamatkan kalian Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, wahai sekalian bani Abdul Muttalib, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Yang terakhir putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Naam. Wahai Fatimah, putri baginda Rasulullah, selamatkan dirimu dari api neraka. Karena sesungguhnya aku tidak memiliki apapun kekuasaan dan kekuatan untuk menyelamatkan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala melainkan karena adanya kekerabatan dengan kalian maka aku pun akan terus menjaga hubungan kerabat dengan kalian Begitu indahnya Islam berbicara kerabat. Begitu indahnya Islam berbicara akhlak, berbicara pergaulan. Dan begitu jauhnya sebagian orang yang menceramahkan, yang mendakwakan Islam dari cermin, akidah ataupun akhlak yang seperti ini. Na'am barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka demikian bahwa saya tidak berkuasa untuk menyelamatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala melainkan karena memang kalian ada kerabat dengan saya, maka aku akan terus menjaganya. Sa'abulluha bibalaliha, secara bahasa artinya saya akan terus membasahinya. Maknanya dikatakan oleh Imam Nawawi, beliau menyerupakan memutuskan silaturahmi dengan panas, dengan api, karena memang panas dan mengumpamakan orang yang menyambung silaturahmi dengan basah, sesuatu yang basah, artinya dingin. Ketemu dengan saudaranya, dengan kakaknya, dengan tetangganya, dengan kaum muslimin baik. Ini yang semestinya difahami barakallahu fikum oleh kita dan bahkan tidak cukup hanya difahami melainkan diterapkan di dalam pergaulan kita sehari-hari. Naam beberapa dalil dan beberapa ayat Al-Quranul Karim yang kita sampaikan menyangkut masalah akhlak terhadap muslim. Menyangkut masalah akhlak barakallahu fikum terhadap muslim. Entah itu muslim yang jauh maupun muslim barakallahu fikum di dalam keluarga kita dan ini jelas terlebih lagi yang artinya kita sebagai seorang muslim harus menjadi barakallahu fikum contoh yang baik di dalam keluarga maupun di dalam rumah tangga. Ini mukaddimah yang pertama kali barakallahu fikum di dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Kenapa kita lebih tertarik atau kenapa kita memilih tema yang seperti ini? Karena memang kita melihat seperti yang tadi kita jelaskan kerusakan. Ketika orang mengenal ta'lim seakan-akan dia berdosa kalau ngobrol dengan tetangga. Ketika dia mengenal ta'lim seakan-akan dia berdosa kalau menanyakan keadaan pada tetangganya. Akhirnya orang antipati dengan dakwah. Bukan antipati dengan dakwah, dengan ilmu, dengan dakwah, tetapi antipati dengan dakwah karena orang ini tadi. Ingat ayuhal muslimun wal muslimat. Masyarakat kita ketika mereka melihat perubahan dari pakaian kita. Ketika mereka melihat perubahan dari pakaian istri kita yang biasanya pakai jilbab biasa tiba-tiba pakai cadar. Ketika melihat perubahan pakaian pada diri kita yang tadinya pakai biasa celana biasa tiba-tiba pakai gamis, pakai jubah, masyarakat pun tanda tanya. Ada apa ini orang? Sehingga semestinya barakallahu fikum sebagai seorang yang zaki, yang cerdas, dia berusaha membuang tanda tanya masyarakat itu sejauh-jauhnya dengan menampilkan akhlak yang lebih baik di hadapan mereka. Menampilkan akhlak yang lebih baik di hadapan mereka. Sehingga dengan itu kecurigaan dan pertanyaan mereka pun tadi akan hilang dengan sendirinya. Ini barakallahu fikum. Sehingga karena ini adalah menyangkut masalah akhlak. Karena ini adalah barakallahu fikum. Menyangkut masalah akhlak sesama muslim. Pergaulan sesama muslim. Barakallahu fikum. Ada satu kitab yang memang sangat menarik untuk kita bahas dalam momen-momen yang seperti ini, dalam kesempatan-kesempatan yang seperti ini, yakni kitab atau kitab yang menyangkut masalah, masalah akhlak, masalah adab, yakni kitab Adabul Isyrah, Adabul Isyrah wa dzikrus suhbah. Adab di dalam pergaulan dan hidup bersahabat. <clears throat> Toyib. Sebagai tambahan mukaddimah karena tadi kita sudah menyinggung masalah barakallahu fikum segampang itu kamu memutuskan keluargamu segampang itu kamu meninggalkan kakakmu, adikmu, pamanmu, saudaramu dengan alasan dia hizbi kemudian kita bantah dengan qaulullah azza wa jalla la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din sebagai tambahan barakallahu fikum untuk memperkuat apa yang kita katakan tadi barakallahu fikum sebagai tambahan mukaddimah di sini ada nasihat dari Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala dari kitab beliau Bawabit Muamalatus Sunni lil Bid'i. Ketentuan-ketentuan muamalahnya seorang ahlu sunnah terhadap ahlul bid'ah. Ada pertanyaan kepada beliau. Pertanyaannya jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaannya ما حكم السلفي الذي يصر بعد نصيحته على مخالطة أهل البدع من التبليغ والإخوان وغيرهم وما حكم الذي يقر بوجوب هجرهم لكنه يمتنع عنه إما لمصلحة دنيوية تجمعه به وإما لكونه يستند إلى فتوى العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة والتي مضمونها أن هذا الزمان لا يسمح فيه فيه الهجر غالبا لأن أهل السنة ليس عندهم شوكة Pertanyaannya, semoga Allah membalas kebaikan kalian dan memberkahi kalian wahai Syekh. apa hukum seorang salafi yang terus-menerus bergaul dengan ahlul bid'ah setelah dinasehati berulang kali. Setelah dinasehati berulang kali, namun dia tetap aja bersahabat dan bergaul dengan ahlul bid'ah. Seperti jamaatul tabligh, ikhwanul muslimin ataupun yang semisalnya dan apa pula hukumnya kalau memang dia jelas-jelas mengakui wajibnya menghajar dan meninggalkan ahlul bidah. Dia meyakini dan mengakui itu. Namun dia tetap tidak mau meninggalkan mereka ahlul bidah wal ahwa karena ada ikatan dunia. Mungkin karena ada ikatan bisnis. Mungkin karena ada ikatan kerabat. Intinya karena adanya ikatan dunia Padahal dia meyakini. Kita nasihati dia mengatakan, iya saya juga meyakini, saya tahu itu semuanya. Tapi saya ini ada urusan bisnis dengan dia. Ini repot kadang-kadang kalau ditanyakan didaurakan jawabannya tinggalkan aja. Masih banyak salafi yang kamu ngambil barang dari salafi katanya. Jangan tergesa-gesa. Ini katanya fatwa Ustadz Kibar. Kata beliau pertanyaan yang kedua, atau terkadang seorang sunni salafi meyakini dan mengakui bahwa wajib menghajar akan tetapi dia tidak mau meninggalkan karena ada urusan dunia atau karena dia berpegang dengan fatwanya Syekh Albani rahimahullah taala bahwa yang inti daripada fatwa tersebut bahwa hajar di zaman sekarang ini secara keumuman tidak bisa diterapkan di banyak tempat karena kebanyakan ahlus sunnah tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Pertanyaannya enak, bagus. Yang pertama berarti tiga. Yang pertama, seseorang yang sudah dinasehati berulang kali namun dia tetap duduk bersama ahlul ahwa. Yang kedua, dia meyakini wajibnya menghajar ahlul bid'ah, tapi dia tetap tidak mau meninggalkan mereka. Dengan dua alasan, Alasan yang pertama mungkin karena urusan dunia, ada hubungan kerabat, ada hubungan bisnis, intinya dunia. Yang ketiga, apa alasan yang kedua? Karena dia berpegang dengan fatwanya Syekh Albani rahimahullah taala yang intinya bahwa hajar di zaman sekarang ini hampir tidak bisa diterapkan di banyak wilayah karena rata-rata ahlu sunnah tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Jawabnya beliau rahimahullahu taala, hafizahullahu taala wa ra'ah. Apa jawabnya? Wa khairan. Kata beliau, "Hadza nata'ahaduhu wa nuqawwihi wa nu'inuhu 'alal haqq." Orang seperti ini kata beliau rahimahullahu taala nata'ahaduhu. Kita terus mengawal beliau, mengawal orang seperti ini dan menguatkan dia dan membantu dia untuk terus berjalan di atas kebenaran. Wa ma bainana wa bainahu nashuddu alaihi wa la Adapun antara kita dengan dia, kita selalu mengokohkan dia dan jangan sampai memisahkan atau meninggalkan dia. Enak kalau fatwa dijawab oleh ulama, pertanyaan dijawab oleh ulama. Ini kan kalau jawaban serampangan kan memangnya sudah nggak bisa ngambil barang lagi pada orang lain. Tinggalkan aja itu. Ambil herbal sama salafi katanya. Jawab serampangan. Kata beliau, "Wala nufalakin la nufasilu wa fi ma bainana nashuddu alaihi." Walakin la nufasilu. Boleh kita kerasin, boleh kita pertegas orang ini, tetapi ingat la nufasiluhu. Jangan sampai memisahkan atau meninggalkan dia, apalagi menghajarnya. Madama annahu ma'ana yuqawi syaukatana wa yasiru fi minhajina wa la yunasiru ahlal bid'ah alaina. Selama dia berjalan dengan kita, menguatkan kita, dan berjalan di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan tidak menolong ahlul bid'ah untuk mencelakakan kita. Indah. Selama dia tidak membantu ahlul bid'ah untuk memfitnah kita, untuk mencelakakan kita, berarti dia saudara kita. Bukan masalah sepele. Pokoknya kamu ikut saya, kalau enggak kamu tak tinggal. Pokoknya kamu hadiri ta'limnya Ustadz Fulan, kalau enggak kamu berarti ditahdir. Kata beliau selama dia berjalan dengan selama dia berjalan dengan kita dan selama dia tidak membantu ahlul bidah untuk mencelakakan kita, maka dia adalah saudara kita. Kita tetap tidak boleh meninggalkan dia dan kita tetap barakallahu fikum membantu dan menolong dia untuk berjalan di atas kebenaran. Wa innama huwa istanada ila fatwa ba'di ahli ilm akan tetapi atau hanya saja dia berbuat seperti itu, dia tidak mau artinya barakallahu fikum dia tidak mau meninggalkan mereka karena dia bersandaran kepada fatwa sebagian ulama. Karena dia bersandaran kepada fatwa sebagian ahlul ilm, sebagian ulama, fahadha minna wa nahnu minhu. Maka orang yang seperti ini dia termasuk kita dan kita termasuk mereka. Kata beliau rahimahullah taala, selama dia memang berbuat seperti itu karena ternyata istanada ila fatwa baadil ulama baadil ahli ilm. Ternyata dia bersandaran kepada fatwa sebagian ulama, maka dia termasuk kita dan kita termasuk dia. Dia adalah saudara kita. Masya Allah, indah fatwa para ulama, nasihat para ulama. Kalau memang dia tidak mau meninggalkan ternyata dia ada fatwa ulama yang dia pegang, maka barakallahu fikum huwa minna wa nahnu minhu dia adalah saudara kita selama dia tidak membantu ahlul bid'ah untuk mencelakakan kita. Naam. Bukan memaksakan pendapat. Kenapa terjadi barakallahu fikum fitnah dalam hal-hal yang kadang-kadang barakallahu fikum gak jelas permasalahannya karena menjadikan fatwa sebagai dalil menjadikan fatwa ulama untuk menghujat ulama yang lainnya padahal kalau seandainya dia murajaah kitab tafsir Ibnu Katsir mukaddimah saja. Dia akan menemukan di sana ucapan Syu'bah bin Al-Hajjaj. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa'lam anna qaul at-tabi'in la yakunu hujjatan 'ala man khalafahum." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Wa hadha sahihun." Idza ikhtalafu amma idza ijtama'u fayakunu hujjah kata beliau rahimahullahu taala dan ketahuilah bahwa sungguhnya ucapan tabi'in fil furu' ucapan ulama tabi'in dalam hal furu' dalam hal ijtihadiyah tidak bisa dipakai sebagai hujjah bagi orang yang menyelisihinya. Naam. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah taala mengomentari pendapat ini dan ini adalah pendapat yang benar terlebih kalau terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan, boleh kamu ambil fatwa salah seorang alim, tetapi jangan menyalahkan yang menyelisih dengan fatwa tersebut. Fulan Hezbi, kenapa? Karena dia menyelisih fatwa Syekh Fulan. Kalau seperti ini berapa ribu, berapa miliar orang yang tersesat di dunia ini. Syafi'iyah menyesatkan Hanafiyah. Kenapa? Karena tidak menerima fatwanya Imam Syafi'i. Malikiyah menyesatkan Hambaliyah karena tidak menerima fatwanya Malikiyah dan selanjutnya dan seterusnya. Fulan sesat hizbi kenapa? Dia mengatakan begini-begini padahal syekh fulan, padahal ulama fulan sudah berfatwa demikian-demikian. Apakah fatwa tersebut wahyu? Wah ini merendahkan ulama berarti. Tidak menghargai ulama, tidak menghormati ulama. Betapa banyak pendapatnya Imam Syafi'i yang tidak kita terima. Tetapi apakah menunjukkan kita tidak menghormati Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Aneh kadang-kadang kaidahnya sebagian orang. Kalau kita sudah tidak menerima fatwa ulama, berarti tidak menghargai ulama, tidak menghormati ulama. Artinya mendewakan ulama tersebut akhirnya. Artinya mendewakan ulama tersebut. Lihat dalam kitab Raf'ul Malam Aimatil Alam. Lihat dalam kitab-kitab aqidah barakallahu fikum. Ketika kita membaca yang ringkas aja misalnya syarah Muslim Imam Nawawi, tentunya kita akan mendapatkan banyak pendapat Imam Nawawi di sana tidak kita terima. Artinya ada beberapa. Tapi apakah menunjukkan kita tidak menghormati beliau? Ini barakallahu fikum ayyuhal muslimi ayyuhal muslimun ketahuilah bahwa ini adalah akidah pembodohan umat. Bahwa ini adalah manhat pembodohan umat Makanya paling anti dan paling takut ketika kita misalnya saya daurah-daurah seperti ini karena membongkar hal-hal yang seperti ini kalau ketahuan kedoknya nggak payu nggak laku bahwa ternyata kita dibodohin kalau sudah ini ini salah hizbi kenapa dia menolak fatwa ulama padahal fulan ulama berfatwa loh Kok demikian? Kamu baca tafsir Ibnu Katsir? Enggak pernah. Baca dulu itu mukadimah tafsir Ibnu Katsir. Syubat Ibnu Hajjaj. Ini ucapan tabi'in. Kata beliau rahimahullah ta'ala tidak bisa dipakai hujah untuk menghujat ulama yang lain yang menyelisihinya. Bagaimana dengan orang yang ada di zaman kita sekarang? Menjadikan fatwa ulama sebagai dalil, menyesatkan orang lain dengan landasan fatwa, karena menyelisih fatwa ulama fulan padahal syekh fulan sudah berfatwa apa akibatnya falamma zagu azagallahu qulubahum Akibatnya falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka sudah mempunyai prinsip yang nyeleneh yang menyimpang, Allah Subhanahu wa taala simpangkan dan selewengkan hati-hati mereka. Terjadilah perpecahan. Terjadilah kadang-kadang di tengah muslim barakallahu fikum dia lebih benci kepada saudaranya yang tadinya satu perjuangan, satu taklim daripada fajir kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ketemu saudaranya seorang muslim buang muka, enggak salam, enggak sapa, enggak nyapa sama sekali seakan-akan enggak kenal. Tapi kenapa ketika dia belanja di mal dia bisa senyum dan cekikikan dengan kasir yang cuman bukan beda manhat, beda kelamin bahkan. Ini kenapa? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyeleweng dengan kaidah yang rusak, Allah Subhanahu wa taala simpangkan hati mereka. Bencinya luar biasa. Jubah sama, cadar sama, jenggot sama. Enggak salam, enggak nyapa, diundang, enggak hadir, enggak mauin. Kita harus menerapkan sikap keras terhadap ahlul ahwa tapi ketika belanja di pasar, ketika belanja di mal, ketika di mana bisa itu cekikikan bahkan maaf bukan hanya orang dengan orang yang berbeda manhat tapi berbeda kelamin bahkan kadang-kadang berbeda agama. Kenapa demikian tanpa disadari perbuatan dia? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang maka Allah pun selewengkan hati mereka. al Mas As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan di dalam tafsir beliau Inna min uqubatil ma'asiyati al ma'asiyatu ba'daha. Termasuk di antara hukuman maksiat adalah lancang kepada maksiat yang berikutnya. Karena sibuk memikirkan aib orang lain, mengomentari aib orang lain, lupa akan aibnya sendiri. Barakallahu fikum. Makanya lihat dan terapkan nasihat para ulama yang mulia. Kata beliau Syekh Ubaid Al-Jabiri, selama dia ternyata berpegang selama dia ternyata bersikap seperti itu ternyata dia berpegang dengan fatwa syekh salah seorang alim yang kita kenal yang terkenal maka tetap dia adalah saudara kita dan kita adalah saudara dia selama berpegang dengan fatwa seorang alim kaidah seperti ini kan di Indonesia sekarang seakan-akan nggak laku pokoknya kamu harus ikuti ulama ini kalau nggak berarti kamu sesat kata beliau Fahadha minna wa nahnu minhu. Selesai jawaban beliau rahimahullah taala. Ini jawaban yang sangat indah dari beliau rahimahullah taala. Dan berarti artinya sekali lagi sadarilah ayuhal muslimuna ayuhal ikhwah bahwa sebenarnya ini adalah manhaj pembodohan dan pengkaburan umat. Ketika tidak menerima fatwa berarti kamu merendahkan ulama, Ketika berat, ketika kamu tidak menerima fatwa berarti kamu tidak percaya sama ulama tersebut. Sadarlah bahwa ini adalah akidah dan manhat pembodohan dibodohin. Padahal dia adalah ulama kibar. Kita kalau berselisih pendapat maka kembali kepada ulama kibar. Apakah kaidah ini benar barakallahu fikum? Kalau seandainya kaidah ini benar saya akan tanya sekarang kalau kita berselisih kembali kepada ulama kibar. Kalau ulama kibarnya yang berselisih, berantem. Sekali lagi ini manhat pembodohan. Manhat pembodohan. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in fi syai'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا wa Wahai orang yang beriman taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya dan pemerintah kalian dan jika kalian berselisih dan berbeda pendapat kembalikan kepada Allah dan Rasulnya kembalikan kepada kitab dan sunnah Al-Quran berbicara begitu, kembali kepada kitab dan sunnah. Tetapi kenyataan berbicara lain yang digembar-gemborkan. Ini barakallahu fikum sangat penting kita memahami bagaimana sebenarnya akhlak Islam, bagaimana akhlakul karimah atau bagaimana Islam mengajarkan kepada kita barakallahu fikum. Masih ada waktu? Jam berapa ini? Oh masih lama ternyata alhamdulillah. Alhamdulillah barakallahu fikum. Belum capek kan? Hah? Belum capek. Barangkali capek nggak apa-apa ngomong aja. Tayyib. Alhamdulillah. Ini muqaddimah. Kita ingin membaca walaupun mungkin tidak sampai selesai, tapi kita ingin memperkenalkan kitab yang menyangkut akhlak. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرم خواص عباده بالألفة في الدين الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah memuliakan hamba-hambanya secara khusus dengan keakraban karena din, karena agama. ووفقهم لإكرام عباده المخلصين. dan Allah memberi taufik kepada mereka untuk bisa memuliakan hamba-hambanya yang ikhlas wa بالأخلاق bil akhlaqil karimati dan kemudian Allah menghiasi mereka dengan akhlak yang mulia dan tabiat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. akhlakul karimah yang kadang-kadang diremehkan oleh sebagian orang. Akhlak itu nggak penting, yang penting itu manhat kuat katanya. Gimana dikatakan akhlak nggak penting? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fabima rahmati min Allahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." dengan rahmat dari Allah engkau berlemah lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau bersikap keras, angkuh dan kaku pergaulanmu mereka akan lari dari sisimu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Naam. Ma min syai'in azqalu fi mizanil 'abdi yawmal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada satupun yang paling berat pada timbangan amalan kebaikan hamba di hari kiamat selain akhlak yang mulia. Lihat, muncul kemudian pemahaman pada sebagian orang, nggak penting, akhlak itu nggak begitu penting. Yang penting itu manhaj. Menunjukkan apa ya ikhwan barakallahu fikum? Sekali lagi ini manhaj pembodohan. Manhaj pembodohan dikelabui dia. Yang ada di benak dia yang namanya manhat itu ya harus benci, itu aja. Siapa yang nggak seperti saya, saya harus benci. Nauzubillah. Dia nggak paham apa sebenarnya manhaj itu. Manhat itu adalah menyangkut akidah, menyangkut ibadah, menyangkut bahkan kata Syekhul Fauzan, jami'u syu'unil ibad. Semua apa yang kita lakukan sehari-hari itulah manhaj muamalahnya kita, pergaulannya kita di hadapan orang tua kita itulah manhaj. Tetapi karena memang akibat daripada pembodohan tadi ini, imbas daripada pembodohan tadi ini, sehingga yang ada adalah barakallahu fikum kalau yang biasa kita kenal NU itu Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulama Bahasa Arabnya itu nahbatul ulama semestinya. Nahbah itu artinya kumpulan ulama. Itu yang biasa kita kenal, tetapi pada akhirnya ada sekarang sekarang istilah baru NU baru nunut ustad. Pokoknya apa kata ustad? Ini barakallahu fikum rusak. Pokoknya apa kata ustad? apalagi kalau sudah dengar ini Ustadz Kibar katanya. Fala haula wala quwata illa billah. Akhlak yang mulia adalah kebanggaan seorang muslim. Ta'adduban bi afdalil basyariyah. Dalam rangka meneliti dan meneladani jejaknya ada manusia yang paling afdal. Wa sayyidil ummah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam i'lam ayyuhal akhus salih aslahallahu sya'nana ketahuilah wahai saudaraku yang saleh semoga Allah memperbaiki keadaan kita semua anna li suhbati wa ishrati awjuhan wa ana minha ma yadullu ala akhlaqil mu'minina wa salihin bahwasanya adab di dalam bergaul dan juga hasnul hidup sesama dengan cara yang baik ada beberapa sisi dan beberapa cara. Dan aku akan menjelaskan di sini sedikit yang pantas dimiliki oleh setiap mukmin dan juga merupakan adabnya orang-orang yang saleh. Wa ya'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala ba'dahum li ba'din rahmatan wa auna. Dan juga agar mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum muslimin satu dengan yang lainnya sebagai penolong, satu dengan yang lainnya saling merahmati bukan saling memangsa dan saling memusuhi. Walidzalik qala ini juga barakallahu fikum penyakit memposisikan saudaranya seorang muslim sebagai musuh saya bisa aja melihat saudara saya seorang muslim salah. Saya bisa aja melihat saudara saya seorang muslim berbuat bid'ah. Tapi ingat, jangan kemudian diposisikan dia sebagai musuh. Saya boleh membenci dia karena kesalahan dia, karena kebidahan dia. Tapi ingat jangan sampai memposisikan dia sebagai musuhmu. Dia adalah saudara kamu yang keliru. Dia adalah saudara kamu yang perlu dibenarkan. Tetapi yang repot kalau sudah memposisikan dia sebagai musuh sehingga kesalahan yang sudah sekian puluh tahun diungkit. Kenapa? Karena memposisikan dia sebagai musuh bebuyutan. Kalau sudah seperti ini, maka tunggu azab Allah Subhanahu wa taala, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku kata Allah, maka aku telah mengumumkan bahwa aku akan memerangi dia. Siapa waliullah? Apakah orang yang bisa terbang? Waliullah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak merasa takut dan tidak merasa sedih menjelang ajalnya Siapa mereka? Mereka waliullah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Itu waliullah. Memposisikan seorang muslim sebagai musuh bebuyutan. Apa akibatnya? Sudah tobat pun masih dicari lagi kesalahannya. Kenapa? Karena dia intinya musuh kita. Karena dia intinya musuh dakwah. Sudah tobat pun orang mengatakan itu kan baru satu kesalahan. Kita lihat aja kesalahan yang lain lagi nantinya. Kenapa demikian? Karena memposisikannya sebagai musuh. Tapi kalau memposisikannya sebagai saudara, begitu ada tanda-tanda kebaikan dari dia yang muncul, yang timbul, maka kita akan merangkul dia dan kita akan menyambut dia dengan gembira dan senang hati. Kenapa? Dia saudara kita. Naam. Walidhalika. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائره بالحمى والسحر متفق عليه tambahan muttafaqun alaih dari saya bukan dari kitab di kitab nggak ada dari hadis Nu'man ibnu Bashir kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masalul mu'minin perumpamaan seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya dalam kasih sayang mereka dan rahmatnya mereka satu dengan yang lain, loyalitas mereka satu dengan yang lainnya ibarat satu jasad. Ibarat satu jasad. Kapan satu di antara anggota tubuh kita ini merasakan sakit, maka yang lain pun akan merasakan sakit dengan as-sahari wal humma bil humma was sahar dengan demam, merasakan demam dan tidak bisa tidur. Artinya penderitaan seorang muslim adalah penderitaan kita semua.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 Harisun alaikum sangat berambisi untuk beri, beri, beri hidayah kepada umatnya dan beliau sangat rahmah kepada kaum mukminin. Bil mu'minin raufur rahim. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama jasadil wahid. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui di sini adanya kesalahan yang terjadi pada kaum mukminin? Tentu jawabannya nggak mungkin. Mukmin nggak masuk. Ya Subhanallah. Satu jasad. Apa yang dilakukan ayuhal muslim ketika salah satu dari anggota tubuhmu sakit? Yang kamu lakukan adalah mengobatinya. Bukan kemudian kakinya luka sedikit, langsung masuk rumah sakit dok itu kakiku dipotong aja percuma toh jempolnya ada lukanya kata dokter bisa diobati kok pak nggak usah kesakitan malahan lihat bagaimana indahnya Rasulullah mengibaratkan seperti satu jasad satu sakit yang lain ikut merasakan sakit bandingkan hadis ini dengan akhlak sebagian orang saudaranya muslim mendapatkan musibah malah mengatakan rasain biar puas seakan-akan dia ada jaminan dari Allah bahwa selamanya tidak akan pernah mendapatkan musibah. Ingat ya akhibar barakallahu Bahwa doa kejelekan yang kamu ucapkan kepada saudara kamu seorang muslim diaminkan oleh malaikat dan malaikat mengatakan walaka bimithlin. Semoga akan kembali kepada dirimu melihat orang yang ditimpa musibah yang mubtala katakan alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin man khalaqa tafdila tetapi subhanallah penyakit penyakit yang menyelimuti hati sebagian orang wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'mini kal bunyan al marsus yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat satu bangunan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Dari hadis Abu Musa al Ashari diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Begitulah kaum mukminin menguatkan satu dengan yang lainnya. Ada yang salah, ya kita benarkan. Makanya barakallahu fikum kalian akan melihat keajaiban, keanehan dan ini sekali lagi akidah pembodohan. Ustaz, bagaimana ini saya dengar berita ada daurah Ustaz fulan. Boleh nggak saya datang Ustaz? Jangan datang. Karena dia ada kesalahan dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal ini. Siap, komandan. La ilaha illallah. Jangan ngomong siap, tanyakan Ustaz. Tolong kalau begitu Ustaz carikan Ustaz yang tidak pernah ada salahnya biar saya bisa daurah Ustaz. Daurah sama malaikat Jibril. Yang nggak pernah salah. Waras nggak ini? Ini yang tadi kita katakan sekali lagi ini akidah pembodohan jangan hadir. Dia ada salahnya, dia ada salahnya begini dan terus kamu nggak pernah ada salahnya. Kira-kira siapa di dunia ini yang nggak pernah ada salahnya? Takutnya sebentar lagi masuk masjid imamnya salah baca langsung ditarik, nggak boleh ngimamin selama lamanya. Kamu salah baca sih? Salah manusia itu wajar. Hanya saja dilihat dan diukur kesalahan itu sebatas mana, kesalahan dia itu sejauh mana dan kesalahan itu berdasarkan siapa. Apakah kesalahan itu berdasarkan penilaian kamu? Jangan-jangan kamu ada iri hati pada dia. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Barakallahu Fikum. Al-Wazir abul Mudhaffar. ketika beliau mengkritik syekhnya wa nasiya syekhu rahimahullahu taala usulan min usulil khusum wa huwa naqlu kalamil khasmi binassihi thumma naqduhu kalimatan kalimatan. Demikian kata Al-Wazir Abdul Muzaffar. Ketika mengkritik syekhnya, beliau mengatakan, sayangnya syekh guru saya ini lupa. Melupakan satu usul daripada usulul jidal. Usul ketika mengkritik seseorang. Apa usul ketika mengkritik seseorang? Nukilkan, bawakan ucapan dia, tulisan dia dengan nasnya, baru kemudian kritik. Begitu baru namanya kritikus. Syekhul Islam Ibn Taimiyah begitu. Di dalam kitab beliau Dar'u Ta'arudil Aqli wa Naql. Di dalam majmu' fatwa beliau menukil apa ucapan mutakallimah. Ketika beliau mengkritik Fulan Ibnu Fulan, nih ucapannya. Baru dikritik. Ini sudah ngomong di mimbar ceramah-ceramah. Saya cuma menukil. Saya cuma menukil ucapan syekh. Saya cuma menukil ucapan ustad. Lah kamu itu ustad atau mukallid? Pantasnya taklid mukallid bukan ustad. Apa kamu mati bakal mempertanggungjawab dia pertanggungjawabkan amalanmu orang orang lain di hadapan Allah? Kamu bakal mati sendirian, bakal mempertanggungjawabkan amalanmu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok seenaknya sudah merusak kehormatan orang, sudah menjatuhkan orang, sudah membicarakan orang di majelis, ujung-ujungnya saya cuman menukil. Saya cuman meriwayatkan la ilaha illallah. Apa bedanya dengan hadis pertanyaan malaikat di alam kubur? Ketika ditanya orang yang murtad, dia pun menjawab, "Hah, hah, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu." Hah, hah, aku nggak tahu. Yang jelas saya cuma dengarkan orang lain ngomong, ya saya ikut-ikutan ngomong. Mukallid. Sudah begitu dibilang Ustadz Kibar. Malu dong. Malu. Nggak punya pendirian, nggak punya landasan yang namanya seorang mukmin barakallahu fikum kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dhan. Ada yang rusak, ada yang retak ditambal. Ketika memang sudah tidak bisa sama sekali ditolerir bangunan ini, ya mau nggak mau ditinggalkan atau dihancurkan sekalian. Ketika sudah tidak bisa ditolerir sama sekali. Begitulah gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang aneh memang terjadi keanehan. Dan sekali lagi ini akidah pembodohan umat. Jangan hadir karena dia ada salahnya dalam hal ini. Terus siapa kira-kira ustadz yang gak pernah salah? Kalau seandainya Imam Nawawi, bahkan Ibnul Qayyim, bahkan Syekhul Islam hidup di zaman seperti ini, tetap akan mengatakan jangan hadir. Gimana ini ada daurah Imam Nawawi, Ibnul Qayyim jangan hadir, dia ada kesalahannya. <coughs> Pembodohan. Aqidah barakallahu fikum pembodohan umat. Wa qala alaihi salam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al arwahu junudun mujannadah ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah Wa qala alaihi salatu wassalam, innal arwaha talaqa fil hawa fatashama. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya roh-roh manusia ini ibarat satu tentara, satu kesatuan tentara. Jika mereka saling mengenal, maka akan akur satu dengan yang lainnya. Dan jika tidak, mereka akan saling mengingkari dan akan terjadi perbedaan. Di dalam riwayat yang lain, kata beliau, sesungguhnya roh-roh bertemu di hawa, maka ketika mereka saling mengenal akan akur dan ketika mereka tidak mengenal akan terjadi perselisihan. Hadis ini kalau yang kedua dikatakan di, dari riwayat Ali, eh, eh, hadis Ali bin Abi Talib dan didoaifkan oleh Syekhul Albani di Ad-Dhaifah. Kata Imam Al-Baihaqi, "Sa'altul hakim an ma'nahu faqal, al-mu'min wal kafir la yaskunu qalbuhu ila illa ila mithlih." Kata Imam Al-Baihaqi, aku bertanya kepada Al-Hakim tentang maknanya, maka beliau mengatakan artinya mukmin dan kafir tidak akan mungkin tenang hatinya kepada yang kecuali kepada yang semisalnya. Masya Allah. Siapa yang nanya tadi? Yang nanya Al-Baihaqi. Yang ditanya siapa? Al-Hakim. Yang bertanya Al-Imam Al-Baihaqi. Yang ditanya Al-Imam Al-Hakim. Kata Al-Imam Al-Baihaqi, saya bertanya kepada Al-Imam Hakim tentang makna hadis ini. Al-arwahu junudun mujannada. Kata beliau Al-Imam Al-Hakim maknanya Artinya orang kafir dia akan tenang hatinya kepada orang kafir, orang mukmin dia juga akan tenang hatinya kepada orang mukmin. Begitulah adab ulama. Naam. Indah yang bertanya Imam Baihaqi kepada Al Imam Al-Hakim. Itu kalau orang semakin berilmu semakin tawadu. Tapi kalau orang semakin jahil semakin sombong. Naam. Orang barakallahu fikum semakin jahil, semakin sombong kalau dia nggak tahu diri. Tapi kalau dia tahu diri akan lebih baik. Akan baik barakallahu fikum. Al-Imam Al-Baihaqi bertanya kepada Al-Imam Al-Hakim. Sama-sama ulama. Kapasitasnya sama-sama ulama barakallahu fikum. Ya subhanallah, begitu indahnya kalau kita melihat adabnya para ulama. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا وَفَّقَهُ لِمُعَاشَرَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالصَّلَاحِ وَالدِّينِ وَنَزَّهَهُ عن صحبة أهل الأهواء والبدع المخالفين maka jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya kebaikan maka Allah akan memberikan taufik kepada dia sehingga dia bisa bergaul dengan ahlus sunnah orang-orang yang saleh yang baik agamanya dan Allah akan menjauhkan dia dari persahabatan dengan ahlul bidah dan ahlul ahwa yang menyimpang dari agama. Wa qala alaihi salam al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalil. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya seseorang tergantung agama saudaranya maka lihatlah dengan siapa kamu berteman. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Hadis ini barakallahu fikum kadang-kadang difahami oleh sebagian orang dengan gegabah. Hadisnya sesungguhnya seorang itu tergantung temannya maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Gimana fulan? Fulan salafi. <clears throat> Tapi dia sering bermajelis dengan ikhwani. Ya berarti ikhwani. Jangan percaya kalau dia salafi. Bohong berarti. Secepat itu mengeluarkan orang dari ahlu sunnah. Fulan salafi. Tapi dia sering bergaul dan berjalan dengan orang sururiun, berarti dia sururi. Secepat itu kamu menghukumi orang? Secepat itu dan selancang itu kamu menghukumi orang. Keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Padahal bukan permasalahan sepele menuduh orang dan mengatakan seorang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Bukan masalah sepele ya tetapi kadang-kadang justru disepelekan oleh orang. Memang demikian. Tetapi ingat sekali lagi akidah pembodohan kaidah umum dipakai kepada individu. Apa enggak rusak? Kaidah umum diterapkan kepada setiap individu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya seseorang itu tergantung teman duduk dia, maka lihatlah dengan siapa kalian berteman. Ini kan kaidah umum. Apa maksud kaidah umum ini? Artinya kaidah umum di sini melihat mengingatkan kita supaya hati-hati di dalam bergaul, supaya hati-hati di dalam berteman. Tapi kan celakanya, cilakanya orang mengambil kaidah umum ini diterapkan kepada setiap individu, batil lahirnya. Apa bedanya dengan NII? Membaca ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah kafir. Berarti pemerintah kita ini kafir karena hukumnya Pancasila. Kenapa demikian terjadi pemahaman yang seperti ini? Kaidah umum diterapkan kepada individu. Padahal itu kan umum. Sama dengan yang kita baca tadi ini. Kaidah umum diterapkan kepada individu. Rasulullah mengatakan, lihatlah seseorang itu dengan siapa dia berteman. Ini kan kaidah umum. Tapi apakah setiap orang yang kita lihat dia duduk dengan ahlul ahwa'i wal bidah, langsung kita cap dia berarti termasuk mereka? Kok kejam benar? Dari mana kalian belajar kaidah seperti ini? Sekali lagi ini akidah pembodohan umat Apa terjadi? Apa akibatnya? Akibatnya barakallahu fikum ketika orang keluar dari daurah bukannya justru menjadi baik tetapi jalan ini siapa lagi yang mau disikut ini? Yang ada pokoknya sikut kiri, sikut kanan, nggak mampan sikut pukul, tendang udah. Saya mau hidup sendiri. Keluar dari daurah bukannya lapang dadanya, bukannya ini panas telinganya. Berarti ini juga harus saya musuhin ini karena dia juga ngisinya di tempat ini karena dia juga ini satu berarti itu juga berarti berarti pokoknya tapi ingat pepatah orang tua kita itu dan memang kalimat bijak kata orang tua kita itu hati-hati nunjuk orang lain kalau kamu nunjuk orang lain satu ke orang lain tiga kembali ke dirimu hanya saja karena ngumpet di bawah nggak kelihatan itu kata orang tua kita kalau kamu nunjuk orang lain, orang itu begini, hati-hati. Satu ke orang lain, tiga kembali ke dirimu itu. Jari tengah, jari apa namanya ini? Jari manis, jari kelingking kembali semua kepada dirimu. Hanya saja karena dia ngumpet di bawah nggak kelihatan. Yang dilihat cuma orang lain aja. Hati-hati. Begitulah kurang lebih barakallahu fikum. Ini kan kaidah umum. Jangan sembarangan dong memakai hadis janji dengan temannya. Mas, besok datang mas ya. Insya Allah saya mau datang. Jam 4 sore ya mas. Insya Allah jam 4 saya, sore saya datang. Ternyata jam 4 sore nggak datang. Ditelepon. Assalamualaikum munafik. Dijawab oleh temannya Waalaikumsalam bejat. Kenapa kamu nuduh saya munafik? Iya Rasulullah mengatakan tanda-tanda munafik Tiga diantaranya kalau berjanji menyelisih janji, kamu berarti munafik. Kenapa demikian kaidah umum diterapkan kepada individu? Sama dengan ini. Ini kan kaidah umum. Lihatlah dengan siapa dia berteman. Kaidah umum, jangan kemudian kita langsung terapkan kepada individu. Setiap ada orang yang bermajelis, yang berteman, ah berarti dia orang sana. Ya jangan dong. Kita lihat dulu ada orang yang bermajelis, yang berteman seperti yang tadi kita sudah baca barakallahu fikum dari fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Belum tentu dia bisa jadi dia ternyata berpegang dengan fatwa seperti yang tadi kita baca fatwa Syekh Al-Albani misalnya. Bisa jadi ternyata dia mempengaruhi mereka, dia mengajak mereka. Bisa jadi ternyata ketika dia masuk dan dekat dengan mereka kejahatan mereka berkurang terhadap ahlus sunnah kejelekan mereka berkurang terhadap ahlus sunnah? Bisa jadi dan bisa jadi. Tetapi kadang-kadang enak pasukan sapurata. Pokoknya yang penting sudah sama dia, ya dia sudah. Tidak ada tawar-menawar. Ini sekali lagi barakallahu fikum ya ikhwan. Pembodohan umat. Naam. Dan khawatir kalau umat khususnya ahlus sunnah salafin mengetahui pembahasan-pembahasan seperti ini dan terbuka wawasannya, oh ternyata enak mang. Na'am barakallahu fikum. Masih ada waktu. Belum azan kan? Ah? Jam berapa azan zuhur? Hah? Jam 12 lebih 5 menit. Kita ambil dikit lagi lah. Kita selesaikan ini karena ini masih mukadimah beliau. Kita selesaikan dikit waliba'dihim. Kita mengingatkan pentingnya syarah hadis ini tadi karena memang banyak orang yang gegabah dan salah paham dalam hal ini. Terlalu tergesa-gesa. Sampai terkadang Ustadz bagaimana ini seorang salafi tapi istrinya sururi. Bagaimana hukumnya ini Ustadz? Cerai saja. Kok seenaknya gitu mengatakan begitu? tanpa merinci sebatas mana perbedaan ini tanpa mengetahui pokoknya seenaknya menjawab <coughs> seakan-akan apa yang dia keluarkan itu nggak bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah cerai saja sudah daripada dia merusak agama kamu pas kebetulan memang suaminya ini sudah ingin menceraikan istrinya karena terlanjur jatuh cinta dengan perempuan lain Akhirnya dibawa-bawa kata Ustadz cerai saja. Kamu kan sururi. Biar saya bisa nikah lagi. Sebagai seorang ustadz yang diangkat suaranya, yang dianggap suaranya semestinya lebih hati-hati dalam berkata. Bukan seenak itu. Na'am barakallahu fikum. Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala menantunya ikhwani, ikhwanul muslimin menantunya, menantu laki-laki. Dinikahkan oleh beliau rahimahullah ta'ala dengan putrinya karena kecerdasan orang ini. Cerdas orangnya. Zaki. Sehingga dinikahkan. Sampai punya anak. Tetapi juga tidak pernah disuruh oleh syekh untuk untuk cerai. Bahkan barakallahu fikum kita dengar ikhwah cerita di sana. Pernah istrinya atau anaknya syekh minta kepada beliau apa saya harus minta cerai. Kata dia jangan. Toh dia baik sama keluarga. Dia baik sama keluarga. Sekalipun kalau bertamu nggak dilayani oleh Syekh Mukbil. Yang dilayani cuma anaknya sama cucunya aja. Tetapi begitulah memang ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah. Sehingga mereka pun disegani oleh kawan maupun lawan. Karena bertindak bukan dengan gegabah. Na'am barakallahu fikum. Waliba'dihim dan ada sebagian ucapan eh, dari para syuara kata beliau rahimahullah taala, "Anil mar'i la tas'al wasal an qarini, fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi." Tentang seorang jangan engkau tanyakan siapa dia tapi tanyakan siapa sahabat dia karena sungguhnya setiap orang akan tergantung sangat tergantung dengan temannya. Dan ingat sekali lagi ini adalah kaidah umum. Jangan terlalu gegabah langsung menerapkannya kepada setiap individu. Naam. Wa min kalami Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu wa radiya an. Dan dari ucapan Ali bin Abi Talib semoga Allah muliakan wajah dan meridainya karramallahu wajah dikritik para ulama yang lebih tepat radhiyallahu an ولا تسحب أخ الجهل وإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حين يلقاه يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه semua ini barakallahu fikum peringatan untuk berteman dengan orang-orang jahil dengan orang-orang yang dikhawatirkan akan merusak agama kita dan anjuran untuk berteman dengan orang-orang yang baik na'am barakallahu fikum kata Ibrahim An-Nakhai inna min sa'adatil hadasi